ada berapa pernyataan Bismillah Ustadz beri sedikit kami faedah-faedah bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam beribadah dan mampu suhud dari dunia bahwa kita di dunia hanya sebentar lumpang dan lewat saja ya masyaallah Karena nasihatnya belajar terus yang paling penting antum bersama orang-orang yang soleh sama orang-orang yang sejalan Jangan tinggalkan teman-teman kalian, jangan sampai berpaling dengan sebab dunia. Karena teman bergaul amat mempengaruhi, amat besar pengaruhnya terhadap pribadi antum. <clears throat> jangan tinggalkan majelis talim terutama. Ya. <clears throat> Ada yang mau tanya lagi? Betul. mempercayai sesuatu telah punah. Ya kalau memang sudah tidak ada berarti punah berarti ya. Ada binatang tertentu yang dulu ada sekarang nggak ada. Hah? Apa? Macan Jawa ya memang punah, nggak ada. Artinya secara tuhir nggak ada <laughs> berarti punah ya. Tadinya ada kemudian ada. Adapun kiamat ya kiamat kubro itu nanti belum saatnya sekarang masih ada tanda-tanda besar yang belum tampak ini keluarnya Dajjal keluarnya Yajud Majud keluarnya Imam Mahdi turunnya Nabi Isa <clears throat> nanti adapun binatang yang sudah punah sekarang ya secara ilmiah barangkali bisa dibuktikan dulu ada sekarang nggak ada berarti punah Allah alam gitu ada tanggapan lain atau gimana yang dimaksud begitu pertanyaannya gimana gitu udah cukup ya betul Rasulullah yang buat syariat. Yang membuat syariat itu Allah. Dan Rasulullah itu melaksanakan syariat. Kalau menyatakan Rasulullah pembuat syariat. Ya kalau itu diitikoti bahaya. Kan Rasulullah bukan pembuat syariat. Dia Rasulullah. Utusan Allah. Yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Hmm. Ada yang lain. Enggak ngacung ngomong. Ya. yeah. tapi di dalam proses itu itu ada objek atau terkadang manusia yang membuat setan mengisi kita hmm. uh, masa wujud ada hmm. si A tersebut hmm. nah di situ kita menyadari bahwa itu tidak boleh hmm. ya, nah uh, untuk menghindari hal-hal seperti itu itu bagaimana ya tahu bahwa itu perkara yang menghancurkan amalan, perkara dosa yang besar banyak cara sirik caranya caranya ketika datang sifat-sifat ria sifat-sifat tujuh dilawan kalau diikuti hancur amalan itu nah, jadi sirik ria atau sirik itu bisa terjadi di awal bisa di tengah bisa di akhir kalau di awal memang dia melakukan sholat tidak ya dilihat gitu. nah, itu memang bisa mengulahkan semuanya kalau di tengah nah, kalau dibiarkan pun kalau amalan itu satu misalnya sholat bisa hancur sholatnya. Tapi kalau dilawan dia kembali lagi. Artinya hatinya itu menolak gitu Hati itu bisa dirasakan. Kalau di akhir setelah amalan itu selesai dia menyebut-nyebut. Nah, itu juga menjadikan amalan itu batal gitu. Seperti Al-Qur'an wala tubtilu sodakotikum bil mali wal ada gitu. Jangan kalian batalkan sodakoh kalian dengan menyebut-nyebut dan mencela apa menyakiti Artinya serikan atau ria itu harus dilawan. Kalau dari awal bisa dilawan, ketika datang dilawan kemudian dia kembali kepada keikhlasan. Allah. Gitu. Ada lagi yang lain. <clears throat> kalau nggak ada ya. dan kalau nggak ada pertanyaan yang nggak usah dipaksakan bertanya. <laughs> ya, ada. Pasti ada. Ya. Hmm? Kalau menunggu baca Al-Quran atau berpikir secara diam, Allah alam gak apa-apa. Yang gak boleh itu yang nyanyi-nyanyi keras-kerasan itu loh. Kalau eh, antara adzan sama ikomat itu kan salat sunnah. Kemudian itu termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, lakukan perkara-perkara itu. Ya, kalau memang waktunya panjang sekali, baca Quran ya perkara yang baik sendiri-sendiri tapi maksudnya bukan bukan satu ketentuan gitu maksudnya daripada aku tapi yang nggak boleh itu yang mengisinya untuk nyanyi-nyanyi untuk apa yang terjadi di masyarakat kita itu nah, itu nggak ada sunahnya Allah <clears throat> ada yang Allah alam sab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.